Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fitih ilm. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan hamba hamba berupa kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama ya Allah. Amin. Karena Allah mengatakan yu'til hikmah man Dia memberikan hikmah, ilmu. Dia memberikan ilmu kepada siapa? Setiap manusia. Tidak. Jawabannya man kepada siapa yang dia kehendaki. Ini kebaikan yang patut untuk disyukuri ya Ketika Allah Subhanahu memberikan taufik, kemudahan untuk bermajlis di majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis as-sahihah <clears throat> marwiyun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun katsir. Ini kebaikan, kebaikan yang sangat besar. Karena yang mereka bakal menempati neraka jahanam, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bermajlis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada majlis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan daripada majlis ilmu. Yang pada dengan sebab ilmu itulah tumbuh pohon keimanan di dalam dada-dada mereka hamba-hamba Allah. Kalau mereka sudah antipati dengan majlis ilmu, bagaimana mereka mau beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Rabbnya? sementara mereka tidak pernah mencicipi majlis al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannam katsiran min al jinn wal ins." Kami sudah siapkan neraka jahanam. Yang neraka jahanam tersebut kami akan masukkan katsiran banyak min al-ins wal jinn. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Allah katakan, Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu. Mereka punya hati, mereka punya akal sehat. Dibedakan mereka daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa-jiwa mereka berupa hati yang hati tersebut bisa berpikir, bisa menilai mana yang hak, mana yang batin. Allah tanamkan fitrah ke dalam hati-hati hamba-hambanya dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Namun mereka layak kahu nabiha, tidak mau merenungi dengan hati tersebut. Mereka tidak mau menghayati ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum a'yun lebih ibrah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telinga Allah berikan kepada mereka telinga, tapi mereka tidak pandai. Telinga tersebut tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tiga pintu ilmu. Mata, telinga, hati tertutup. Mereka tidak pandai menggunakan tiga alat seorang untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah katakan mereka karena maka mereka perumpamannya seperti binatang ternak. Binatang ternak wajar. Mereka cuma diberikan syahwat, tapi tidak diberikan akal. Adapun manusia diberikan akal, diberikan syahwat. Tapi ternyata mereka akalnya dikalahkan dengan syahwatnya. Bagaimana pendapat kalian? Mana yang lebih murni? Binatang ternak atau manusia ketika itu? Maka jawabannya binatang ternak lebih ringan kata Allah. Ulaika kal an'am atau hum Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih parah keadaan, lebih sesat keadaan. Ulaika hum Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang antipati dengan ayat Allah, dengan hadis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka ketika dicemplungkan ke dalam neraka, ketika mereka masuk ke dalam sa'i, mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u Mereka mengatakan duhai kiranya Duhai kirani kami dulu nasma'u. Seandainya kami dulu mau mendengar, kami mau menghayati ayat-ayat Allah, ma'kunna fi ashabi sa'in. Niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'in. Fa'aqarfu binambihim fasuhqan li ashabi sa'in. Mereka tahu, mereka paham, mereka kenal, mereka sadar akan dosa-dosa yang telah mereka kerjakan celaka lah mereka bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang sering yang menyambar-nyambar api. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya <clears throat> tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita, menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan jalan Al-Quran Al-Syarif, jalan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dengan sebab kitab Allah, dengan sebab ahadith as-sahihah yang telah ditunjukkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita akan sampai kepada dia. Kita akan berjumpa dengan dia. Kita akan mendengarkan kalamnya. Dua nikmat yang paling besar yang dirasakan ahlul jannah, nabar, menatap wajah Allah dan mendengarkan kalimatnya, mendengar suara Allah. Dua nikmat yang paling besar yang pernah dirasakan oleh ahlul jannah itu dua perkara tersebut. Melihat wajah Allah dan mendengarkan suaranya. Suara Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin <clears throat> rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan temanya, wasiat berharga Sungguh wasiat itu berat. Saya bukan alim ulama memberikan pesan bahwa Abdul Malik mau ngasih wasiat. Siapa saya? Tapi, <clears throat> tapi lebih tepatnya wasiat dari para ulama yang sangat berharga, bukan dari saya. Bagi muda-mudi talabul ilmi, muda-mudi dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Sebelumnya arti wasiat Wasiat itu kata para ulama al-amrul muakkadul muqarrar. Alamat perintah. Arti wasiat adalah perintah. Kemudian al-muakkad ditekankan. Muqarrar ditetapkan. Jadi perintahnya nggak main-main. Perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Itulah arti wasiat. Allah dalam kitabnya menunjuk memberikan kabar bahwasanya dia memberikan wasiat Nabi pun banyak dalam hadis memberikan wasiat-wasiat yang berharga di dalam hadis-hadis yang telah dicantumkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab sahih-sahih mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad wasayna alladziina utul utul kitaba min qablikum wa iyyakum." Subuh. kami telah berikan wasiat kepada mereka ulul kita, ahlu kita, Siapa ahlu kita? Siapa ahlu kita? Yahudi dan Nasar Kamu telah berikan wasiat, perintah yang ditekankan, yang ditetapkan untuk mereka ahlul kitab wa iyakum dan wasiat ini kata Allah untuk kalian juga. Apakah wasiat Allah? Amin. taqullah. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Allah. Takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. ketika memberikan wasiat yang diberikan wasiat adalah takwa. Usikum bertakwa Allah. Hadis arba'in ada bunyi lakab seperti itu. Hadis keberapa ini? Usikum bi taqwallah wasai' wa ta'ah. Hadis keberapa ini? Hmm. Hadis ke 28 Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala. Itu wajah Allah dan Rasul takwa diawali dengan takwa. Kalimat takwa itu mencakup banyak kebaikan di dalam. Dari kalimat takwa artinya nggak boleh hasad. Penuntut ilmu itu nggak boleh hasad. Dari kalimat takwa itu penuntut ilmu harus jaga lisan. Dari kalimat takwa itu banyak faedah yang akan kita sebutkan. Di antaranya ikhlas. Itu adalah kalimat takwa. Para penuntut ilmu di awal-awal mereka menuntut ilmu, mereka harus mengikhlaskan niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk ikhlas, maka dia akan diberikan kemudahan untuk mengarungi aral yang akan dihadapi. Menuntut ilmu itu banyak aral, banyak ujian, apalagi masa-masa fitnah seperti ini. Karena penting wasiat Allah, Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba masuk kepada perkara-perkara yang akan menyibukkan dari menuntut ilmu. Hati-hati. Allah Taala wa taala menyebutkan takwa. Nabi alaihi wasallam menyebutkan takwa karena dengan sebab takwa ini seorang hamba akan sampai menuju dar karamati negeri kemuliaan. Sebut firman Allah Subhanahu wa taala إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الأليم متكئين على سرر مصفوفة bagi mereka orang-orang yang bertakwa bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di jannah surga Ingin masuk surga? Takwa kepada Walain dan mereka mendapatkan banyak kenikmatan di dalamnya. Fatihina bima atahu. Mereka mendapatkan kesenangan apa yang telah Allah berikan kepada diri diri mereka. Waqahum rabbuhum adzaban alim. Dan Allah menjaga mereka daripada azab yang sangat pedih. Muttaqina ala surrin nasufah mereka bertelekan di atas permadani-permadani yang dibentangkan. Di atas dipan-dipan makufah yang bersop-sop. Kalau sudah diberikan dipan, apa pasangan dipan? Wazawajnahum bihurin ini. Kami akan nikahkan mereka ahli jannah dengan apa? Bihurin Dengan bidadari-bidadari memiliki mata yang sangat jeli yang bola putihnya atau matanya putih sekali, bola matanya hitam sekali. Itu huril ain. Dari mana mereka mendapatkan hal tersebut? Kenapa mereka masuk ke dalam jannah? Takwa, takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'amman atau walima kepada Rabbnya. Takwa. Maqama Rabbi Kedudukan Rabbnya. Maqam terdapat dua tafsiran di situ. Waliman qafa maqama Rabbi. Siapa yang takut kepada keberadaan, kedudukan Rabbnya, kebesaran Rabbnya. Makna yang pertama maqam artinya adalah kebesaran Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah makom berdiri antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang takut kepada Allah? Siapa yang takwa? Takut kepada Allah, takut akan kebesaran Allah, takut akan berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jannatan dua buah syurga. Kalau bicara tentang syurga, subhanallah indah jelas. Kalau bicara tentang al-jannah, lupa dengan dunia. Untuk apa dunia? Kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Takwa juga. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ يستأكل ذواتا أفنان yang di dalamnya banyak pohon-pohon dan buah-buahan, banyak taman-taman yang indah di dalam jannah tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Allah yang mana wahai manusia yang kalian dustakan? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Fi Di dalam jannah tersebut terdapat mata air, terdapat dua mata air yang mengalir dengan deras. tadi ayi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana wahai jemaah yang kalian dustakan? Fihina min kulli fakihatin zawjan. Di dalam jannah tersebut terdapat buah-buahan yang beraneka ragam yang diperuntukkan bagi mereka ahlul jannah. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Allah yang manakah wahai manusia yang kalian dustakan متكئين على سرر متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان mereka berpelekan di atas permadani yang permadani itu alasnya terbuat daripada sutra karena Allah dan mereka memetik buah-buahan dalam jarak yang sangat dekat apa kelanjutan ayatnya Hah? mana tahfid mana tahfid ayat hafid متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتين دان Terus apa kelanjutannya? Apa bagas? Tapi ayi ala irabikum atukadzibah Masya Allah Tinder Maka nikmat Allah yang mana wahai jamaah Yang kalian dustakan Dan inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس yang mata-mata mereka para istri-istri ahlul jannah, bidadari. Yang mata mereka tunduk. nggak jelalatan. Matanya ke bawah. Mau nonton suaminya saja. nggak seperti wanita-wanita dunia. Yang ditonton wah cakep dikit wah. bagus juga. Apalagi yang lihat ikhwan yang lebih tampan daripada suaminya, hati-hati. Ini akan meretakkan rumah tangga. Kok suami saya hitam ya? Itu tukang somai kok putih. Tampak, hati-hati. Ini siapa? Yang akan merusak rumah tangga? Seorang hamba. Ketika matanya liar. Kapan dia lihat yang bening-bening, maka matanya tertuju padanya. Hati-hati. dan... Kata Allah, fihinna qasiratul tarf. Di dalam jannah tersebut terdapat pada wanita-wanita yang menundukkan pandangannya. Lam yatmithunna ins qablahu wala jan. Yang wanita-wanita tersebut tidak pernah tersentuh dari kalangan laki-laki, manusia, atau dari bangsa jin. Belum pernah dinadar, pernah saja. Masih murni. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا كانوا menciptakan mereka bidadari-bidadari tersebut Insya nggak ngerasain bayi nggak TK dulu nggak SD dulu nggak SMP nggak aliyah langsung kata Syi'bi rahimahullah langsung sekitar sebaya. Urban afrada, sebaya, afrada, penuh dengan cinta. Berapakah usia sebaya tersebut? Pendapat beliau sekitar 33 iya. tahun. Segitu. Allah menciptakan makhluk langsung berusia 33 tahun. Itulah bidadari. Yang kata Allah Subhanahu wa taala li ashabil yamin. Diperuntukkan bagi mereka golongan sebelah kanan. Ya kata Allah, kelanjutan ayat tersebut apa tadi? Eh? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian kata Allah, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka itu yang muji Allah bukan saya. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Tubuh mereka itu wanita-wanita janda seperti yakut, berlian, marjan, seperti batu merah yang terukir, indah. Ini wanita wanita janda. Ini bujang jangan pada dari dari kepala ini. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama kali takwa. Kenapa takwa? Karena Allah menyiapkan bagi mereka muttaqin. janda surga. Indah sekali. Ya Allah katakan ka'annahunna yaqut wal marjan. Yang tubuh-tubuh mereka itu seperti berlian, seperti butiran-butiran daripada batu marjan, berwarna merah delima, indah. Dalam ayat yang lain disebutkan ka'annahunna baydun maknun. Mereka itu seperti telur burung unta yang tersimpan rapi di dalam sangkarnya, nyumpet. Tidak akan memanjakan dirinya kecuali untuk Arjuna suaminya. Ini ahli jannah. Karena Allah katakan hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidaklah ada balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan yang akan mereka tuai. Fabi ai ala rabbikum tukadziban? Maka dengan Allah yang mana wahai manusia yang kami dustakan dia dalam menyiapkan hal yang seperti itu bagi mereka mustaqim. Bagi orang-orang bertakwa. Wa min dunihi di balik dua jannah tersebut terdapat dua jannah yang berbeda. Mudhammatan yang kedua jannah tersebut terlihat sangat gelap saking hijaunya. Mudhammatan hijau sekali banyak pohon-pohon yang sangat indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Marwah Muslim menyebutkan bahwasanya inna fil jannah la syajarah. Di dalam jannah terdapat syajarah pohon yang naungannya itu tidak akan hilang sampai 70 tahun perjalanan terus menaungi matahari di atas pohon tersebut kita bernaung di bawah pohon tersebut kita berjalan selama 70 tahun naungannya tidak hilang besar sekali pohon mudhambatan hijau hijaunya sampai berwarna gelap Fabi'ayi ala ya rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Allah yang mana wahai manusia kalian dustakan? Fihi ma'ayyan nadhaqqatan di dalam jannah tersebut terdapat dua mata air yang memancar. Fabi'ayi ala ya rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Fihi atau fihi fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam jannah tersebut terdapat fakihah berbagai macam buah-buah wal dan juga naklu kurma wa dan juga delima. Fabi ayi ala ya rabbikum al Maka nikmat Allah yang mana wahai jamaah yang kalian dustakan. Fihinna khairatun hisan. Di dalam jannah tersebut kami sudah siap. Khairat apa arti khairat? Kalau anda baca ayat, fastabiqul khairat Iya. Sekarang dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan hinna khairat hisab. Apa artinya? Di dalam jannah tersebut banyak wanita-wanita. Bukan kebaikan-kebaikan, tapi sifat buat wanita khairat. Wanita-wanita yang cantik, jelita, akhlaknya bagus. Ini wanita ahli jannah. Wah pasti jannah. Ngomongin jannah. Berbicara tentang bidadari. Supaya semangat beramal. Jangan kalah dengan mereka para sahabat. Ikuti langkah mereka. Bagi mereka mendengar kalimat jannah, langsung mereka menyerangnya. Langsung mereka memburuknya. Haulai sahabat. Itulah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhu kalau sudah dengar jannah lupa dengan dunia. Kenapa mereka seperti itu? Iman, takwa. Wasiat Allah, wasiat Rasul, takwa. Fihinna khairatun hisab. Di dalam jannah tersebut terdapat khairat, wanita-wanita yang baik, hisab yang wajahnya cerita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Lantas nikmat Allah yang mana wahai manusia kalian bisa Allah sudah siapkan bagi mereka hamba-hamba yang muttaqi. Ya Allah katakan, "Hurun maksuratun fil qiyam." Wanita-wanita yang bermata jeli. Maksuratun yang matanya tertunduk ke bawah. Tidak memandang liar. Fil qiyam. Yang mereka bersembunyi di balik qiyam, kemah-kemah. Di dalam jannah terdapat rumah. Yang rumahnya kata Nabi alaihi salatu wassalam terbuat daripada lu'lu'. Batu batanya mutiara. Pasirnya berlian. Lantainya misik. Di dalam rumah tersebut terdapat kemah. Di dalam kemah tersebut terdapat ranjang-ranjang yang tebal lagi empuk yang ternyata di dalamnya hurun suratun fil Wanita-wanita yang bermata jeli yang tidak memandang dengan pandangan yang liar, tidaklah memandang kecuali wajah suaminya yang mereka bersembunyi di balik yang di dalam kemah, diperuntukkan bagi ahlul jannah. Tapi maka nikmat Allah yang mana wahai manusia yang kalian dustakan kalau begitu. Lam yadhunna insun qablahu wala yang wanita-wanita ini sekali lagi Allah tegaskan bahwa tidak pernah tersentuh laki-laki dari kalangan manusia atau laki-laki dari kalangan jin. Tadi ain ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana wahai jemaah? Yang kalian dustakan. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariin isar. yang mereka bertelekan di atas bantal-bantal yang berwarna hijau. Isar dalam keadaan santai mereka bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah berikan kepada diri-diri mereka. Tadi Maka nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan oleh manusia? Tabaraka Maka maha berkah Allah, maha berkah Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keagungan lagi penuh dengan kemuliaan. Demikian balasan bagi mereka orang-orang yang muttaqin. Itulah wasiat Allah. Takwa yang Allah besar. Takwa Allah, wasiatnya Allah. Takwa Allah, wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam beberapa redaksi ada beberapa sahabat ketika minta wasiat tapi bukan takwa. Ada di antaranya? Hak dari Ada orang minta wasiat, ada orang minta wasiat tapi bukan takwa. Hah? Ada yang tahu? Hah? La Hadisnya apa itu? Sahabatnya siapa? Yusuf. Sahabatnya siapa? Enggak tahu. Ada yang tahu? Bagas kan? Abu Hurairah. Hadis berapa? dalam Arba'in? 15, 16 atau 17 saja? Hah? Ada berapa? Ada yang bisa ngingetin saya? Abu Dila. Ada judul ya? berapa 19. Berapa? 15. Mutaakid. Yakin. Wadiri. Ada judul berapa? Ya, ingatkan saya. Hadis berapa? 16 Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW Ausuni Wahai Rasulullah berikan wasiat kepada saya Kata Rasulullah Takwa bukan Ternyata jawabannya La takdob Kamu jangan marah Farad dengan nyawaran berulang-ulang Ya Rasulullah Ausini, ausini Berikan saya wasiat, berikan saya wasiat Jawabannya sama La takdob kamu jangan marah. Ada yang tahu hikmahnya? Hadis Wahul Bukhari. Ada yang tahu hikmahnya? Kenapa kok diberikan wasiat latabok? Bukan diberikan wasiat istakilah. Ada yang tahu? Hah? Ada hikmahnya. Kenapa Rasul tidak mengatakan ittaqullah wasallu kamsaku? Takutlah kamu kepada Allah, Salat lima waktu, puasa dan Ramadan. Kenapa? Kok cuma datang? dong? Jawabannya Rasul tahu. Orang ini orang yang salat orang yang zakat, orang yang puasa. Namun orang ini tidak akan bertakwa ketika dia marah. Kalau orang ini banyak marah, bentar-bentar riak, bentar-bentar ah. Karena ya diberikan wasiat la karena kalau dia tidak mau, itu akan menjadikan dia takwa. Disebutkan oleh Imam Ahmad, ada redaksi yang lain bahwasanya orang ini ketika merenungi, merenungi ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi kau mengucapkan kepada saya, la taqtur, la taqtur. Fa'idal ternyata saya pikir-pikir, ternyata marah itu, siapa yang bisa menahan amarah, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini kata orang tersebut. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memberikan pengajaran sesuai dengan keadaan orang yang diajarkan. Seperti seorang Ara'aita. Ara'aita Bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram walam ala dzalika adkhulul jannah. Bagaimana pendapat Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya sholat lima waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, saya halalkan apa yang halal, saya haramkan apa yang haram, masuk surga. Kata Rasul, pada Iya, kamu akan masuk ke dalam surga. Berapa amalannya? Cuma empat saja. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Walam azid ada dari syaitan. Aku tidak akan menambah sedikit pun dari empat amalan ini. Saya bisa masuk surga enggak? Jawaban Rasul langsung tanpa pikir, "Na'am." Iya. Kenapa nggak disebut zakat? Kenapa nggak disebut haji? Kan pun Islam. dari masalah Allah. Karena orang yang bertanya ini orang miskin. Karena yang bertanya yang bertanya ini adalah orang orang yang miskin. Si miskin bertanya, kalau saya sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya halalkan yang haram, tidak menambah sedikit pun dari itu apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Kok bisa dia masuk surga? Padahal dia nggak zakat karena dia miskin. Orang miskin tidak wajib zakat, bahkan dia mustahik. Orang yang berhak mendapatkan zakat. Kalau ada yang bertanya atau atau ada yang berkata, Rasulullah kan nggak tahu masa depan. Rasulullah kan nggak tahu takdirnya. Bisa jadi nanti tahun depan dia kaya raya. Bagaimana? Ya? Terjawab. Terjawab pada ucapan wa haram tu al haram. Saya haramkan yang haram. Dia yakin yang halal saya halal uangnya banyak, masuk haul, misal dia tahan hartanya, tidak dikeluarkan zakat, haram kata haram Haram. Karena Rasul tahu, seandainya dia kaya, maka dia akan zakat. Tahu dari mana? Karena Rasul mengatakan atau orang ini mengatakan kepada Rasul, wa haram pun haram. Saya akan mengharamkan apa yang haram. Menahan haram, tidak dikeluarkan zakatnya adalah urusan haji karena haji itu disyariatkan di akhir Islam di akhir kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 9 atau 10 Hijriah. Sementara orang ini bertanya di bawah tahun 9 Hijriah belum diwajibkan. Demikianlah ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau akan berbicara, beliau akan mengajarkan sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan orang yang diajarkan. Karena beliau tidak memberikan wasiat takwa, namun dengan kalimat la tadab, janganlah kamu marah. Baik itu wasiat yang pertama, wasiat takwa Allah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa lambang keselamatan. Takwa lambang kebahagiaan. Seorang akan masuk ke dalam jannahnya Allah dengan sebab takwa. Kemudian yang kedua, <clears throat> adalah al-ikhlas. Seluruh amalan akan rapuh, akan runtuh kecuali dengan fondasi al-ikhlas. Itu mengharapkan daripada seluruh amalan yang dia kerjakan, ucapan yang dia ucapkan dibangun karena mengharap wajah Allah jannah. Tidak lagi berucap, tidak pula diperbuat kecuali karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ikhlas merupakan fondasi agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa arti nasihat? Nasihat diambil dari kata dari kata nasoha yang artinya murni, yang artinya tulus, yang artinya ikhlas. Jadi agama adalah keikhlasan. Agama ikhlas adalah agama yang Allah. Yang Allah wajibkan atas mereka kaum mukminin dan sebelumnya ahli kita. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu dinahum Dan tidaklah mereka diperintahkan ahli kita kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh bagian agamanya hanya untuk Dia, hunafa, agama yang lurus. Siapa yang ikhlas, siapa yang mukhlis, maka Allah akan menjaganya dari berbagai macam kejelekan. Sebagaimana firman Allah tentang Yusuf alaihissalam, "Walaqad hamlat bih wa hamla biha laula ara burhan rabb." Karena likalinasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Walaqad hamlat bih. Allah berfirman tentang Yusuf. Wa hamla bihi perempuan ini sudah tertarik dengan Yusuf. Walhamna biha dan Yusuf pun sudah tertarik dengan dia si perempuan. Subhanallah. Seorang nabi ya ikhwan. Nabi lihat akhwat. Nabi yang diuji oleh Allah berhadapan dengan wanita yang cantik. Ternyata Allah kabarkan isi hati Yusuf wahamna biha. Ada keinginan terhadap dia nak lah, kalau itu. Eh. Main kepala saya lihat akhwat astagfirullah. Yang satu merem, satu melotot. Hati-hati ya. Sa'id itu Musayyab. Sa'id itu Musayyab. Sebagian mengatakan Musayyib. Tapi Allah alam, yang saya katakan Musayyab. Musayyab itu nama sahabat sahabat yang merupakan saksi saksi hidup di mana Abu Talib wafat. Abu Talib wafat disaksikan oleh Musayyab, kemudian juga Abu Jahal dan juga Rasulullah. Musayyab itu cerita bahwasanya Abu Talib demikian demikian demikian. Di antara anaknya Musayyab itu Sa'id ibnu Musayyab, imam ahli Madinah pada zaman itu. Seorang yang sangat ditokohkan, bahkan dikatakan tajud tabi'i mahkotanya tadi Sa'id Ibnu Al-Musayyab. Rahimahullah. Kalau ada hadis mursal yang paling sahih marasil mursalnya Sa'id Ibnu al Musayyab, Hasan al-Basri dilemahkan mursalnya. Tapi kalau Sa'id Ibnu mursalnya, masih ada kemungkinan dihasan. Maka dikatakan sahih marasil hadis-hadis yang mursal yang disahihkan adalah riwayatnya mursalnya Sa'id bin Al-Musayyib karena dekat dengan zaman Nabi. Beliau sampai usia 80 sekian tahun. Ketika beliau sedang di Madinah di Masjid An-Nabi, Masjid Nabawi, beliau duduk kemudian datang muridnya. Muridnya ini bertanya, beliau sudah 82 tahun ketika itu. Ditanya sama beliau, "Ya Syekh, Wahai guru kami, perkara apa yang kamu takutkan? Sementara matanya sudah yang satu buta. Yang satu buta, yang satu rabun. Dulu belum ada kacamata. Sekarang masih belum sudah ada kacamata. Ada lensa. Diberikan kemudahan. Zaman dulu tidak ada yang namanya alat balik untuk melihat. Rabun sebelah. Yang satu sudah buta. Ternyata dengan makna Sa'id bin Musayyab yang beliau khawatirkan adalah kalau mata yang rabu ini melihat akhwat. Subhanallah. Itu mereka yang luar biasa. Kalau sudah rabu, yang satu buta. Nah kita, mata masih seger-seger. Melihat akhwat yang bening-bening, sulit baginya untuk menundukkan pandangan. Subhanallah, hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yaqadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah tutup dengan kalimat khabirun. Katakan kepada mereka kaum mukminin, ya laki-laki, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Jangan nonton akhwat. Jangan lihat perempuan yang bukan mahramnya yang demikian lebih menjaga kemaluan mereka. Dan ingat, ditutup Allah mengatakan sesungguhnya Allah qadirun. Dia maha teliti, dia maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karena takwa. Hati-hati. Ini Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah takut nonton perempuan. Karena Yusuf alaihissalam dikatakan walafat hamlat Waham biha. Satu ucapan Allah, waham biha. Laula ara'a burhan rabbi. Kalaulah Yusuf tidak melihat burhan, tanda dari dalam Rabbnya. Kenapa Allah palingkan? Karena kali nasrifa anhu Demikianlah kami palingkan Yusuf dari kejelekan, kekejian, zina. Di antara sebab Allah memalingkan Yusuf daripada keburukan, daripada kejelekan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Itu jawaban. Karena dia termasuk karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Siapa yang ikhlas maka dia akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala فأنذرتكم نارا ترضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Kami akan jauhkan jahanam bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka adalah orang-orang yang suka memberikan sebagian hartanya dan mereka mensucikan diri diri mereka dengan memberi. Wa man ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak pernah dia memberi kepada diri seseorang disebabkan karena ada jasa yang harus dibalasnya. Illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Itulah sebab pemberian. Tidak ada memberi kecuali mengharapkan wajah Allah yang paling tinggi wala saufa yarda maka kelak dia akan mendapatkan suatu keridaan Allah ridha kepada dirinya dan dia pun ridha atas apa yang Allah berikan kepada dirinya ini wasiat yang kedua saya ringkas ya karena banyak sekali wasiat di sini wasiatnya sampai 39 luasnya itu. Kita baru dua. Apa bisa? Kita ringkas saja. Kemudian wasiat berikutnya yang harus ada pada penuntut ilmu selain takwa, selain ikhlas, maka dia harus memuliakan orang yang pernah mengajarkan tauqirul ulama memuliakan orang yang membawa ilmu para ulama karena mereka para ulama warasatul anbiya mereka adalah para pewaris para nabi yang mereka musuh-musuh Islam mereka hendak menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara namun mereka tidak berhasil. Ternyata jalan yang mereka tempuh dan ini memberikan pengaruh yang sangat besar ketika orang-orang yang membawa ilmu Islam itu diruntuhkan. Para ulama. Ketika umat sudah tidak lagi percaya dengan ulama, apa yang terjadi? Pasal kerusakan. Caranya penting untuk memiliki adat kepada mereka para ulama. Dan mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang banyak perhatian kepada umat. Syekh Ibn Uzainin rahimahullah ketika terjadi pembantaian di Bosnia, beliau itu bergadang. Beliau bergadang, tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena banyak terjadi pembantaian di Bosnia ketika itu. Yang beliau lakukan sholat sepanjang malam dan doa untuk saudara mereka yang ada di Bosnia. Demikian para ulama. Menyebabkan diri-diri mereka tidak tenang, tidak nyaman, mendengarkan kabar saudaranya dalam keadaan tertimpa musibah. Perhatian terhadap umat subhanallah. Haulai ulama ulama. Demikianlah para ulama kita. Karena siapa yang mencela ulama, maka siap-siap dia akan mendapatkan kerugian. Dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Dan ini adalah kejadian yang na'udzubillah yang kita diuji. Yang kita diuji pada zaman ini. Ketika para pengemban ilmu, ketika para pengemban, para penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pewaris ilmu dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ikhwan jaga lisan. Ini sifat penuntut ilmu. Kalau dia bertakwa, kalau dia ikhlas, jaga lisan. Jaga keikhlasan amalan tersebut dengan menjaga lisan. Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat. Yang nikmat tersebut wajib untuk disyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya kalian kalau kalian coba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu zalim. Mereka itu zalim. Apa arti zalim? Tidak pandai menggunakan nikmat. Kafar mereka ingkar. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak akan bisa dinilai sedikit pun dengan harta. Lisan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu bukankah kami telah menjadikan kepada mereka manusia dua buah bola mata? Walisan lisan dan juga dua, dua buah bibir untuk mereka. Wahadainahu najdain dan kami berikan kepada mereka petunjuk dua jalan, jalan kebatilan dan jalan al-haq. Diberikan kita akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian mereka manusia tidak pandai menjaga nikmat tersebut dan mereka tidak pandai menggunakan nikmat tersebut hadza zalim ini dikatakan zalim Allah tabaraka wa taala menyebutkan banyak sekali Nabi pun demikian sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan jaminan bagi mereka orang yang pandai menjaga lisan. Man yadmanuni ma baina lihyatihi wa rijlihi adman lahu jannah Siapa yang pandai menjamin, menjaga apa yang ada di antara kedua kumisnya, janggut dan kumisnya, bibir, lidah maksudnya. Warijlain atau kedua kakinya kemaluan. Adman jannah rohul Bukhari. Aku yang akan menjamin orang tersebut akan masuk ke dalam al jannah. Sebabnya pandai menjaga lisan. Allah Taala wa taala mengisahkan. Yang kisah ini Allah katakan ya'idhukumullah anta لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah mengatakan Allah telah memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian jangan kembali lagi melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak terpuji, lisan-lisan kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang mumin, Surat Nur. Tepatnya ketika lisan diuji. Sahabat radhiyallahu teruji. Hadis ini kisah kedustaan yang mereka arahkan kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Kisah yang tawilah yang panjang. Ngomong-ngomong jam berapa maghrib?